yang tidak disengaja nembak babi kena orang lewat mati ini tidak sengaja maka di dalam perkara ini ada hukum namanya diat karena tidak sengaja tidak kisos tetapi diat denda yaitu membayar 100 ekor onta yang bunting nah, sebagai gantinya membayar kepada keluarga yang ditinggal mati ya atau ahli warisnya nah kalau di negara Islam namanya seperti di Saudi negara yang membayar langsung kepada keluarga itu nah, yang pelaku yang nabrak orang ini tadi ini harus membayar kepada negara 100 ribu rial Saudi sebagai denda dia kalau tidak bisa nggak punya duit segitu masuk tahanan sampai keluargamu sampai kamu bisa untuk membayar itu mengumpulkan duit segitu supaya ngerti nyawanya manusia itu jangan dibikin gampang ya nah, jadi begitu Islam mengatur selalu diberi jalan keluar dari segala problem-problem penerapan hukum itu. Wabis safari alladhi huwa natal masyarakat dan dalam sabar bepergian jauh yang dalam sabar itu ada kemungkinan kesulitan Ja'at rukhsatil qasr wa rukhsatil fitr Ada rukhsah keringanan untuk mengkosor sholat karena mengkosor sholat dalam posisi sebagai musafir mengkosor itu memendekkan dari empat menjadi dua maka gugurlah sholat-sholat sunnah rawatib yang tetap disunahkan ialah qiyamul lail saja nah, karena dalam musafir kedudukan dalam posisi sebagai musafir orang mempunyai berbagai kesulitan-kesulitan sampai Nabi menyatakan as-safaru qit'atun minal adab bahwa bepergian jauh itu adalah sepotong dari adab karena memang di sana dalam kondisi bepergian jauh itu banyak kesulitan-kesulitan. Islam memberi keringanan-keringanan dispensasi kepada orang yang musafir. Dan juga ada keringanan untuk berbuka puasa di waktu Ramadan. Idan kalau begitu, ma min harajin yumkinu ayal hakal insana fi ibadatihi tidak ada satu kesulitan pun yang mungkin menimpa seorang manusia dalam beribadah kepada Allah illa waja'alallahu minhu farajan wa makhraja kecuali pasti Allah jadikan bagi orang itu farajan jalan keluar atau keringanan wa makroja dan jalan keluar ha liantafiya dzalikal haraj agar hilanglah kesulitan itu waliyata'aqqaq qaulullah azza wa jalla dan agar terrealisir firman Allah taala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah tidak jadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan Idan oleh karena itu Fanihmatu dinil islami Tatajalla fit taisiri wa tashili Nikmat agama Islam itu tatajalla. jalla akan terus tampak dalam hal taisirut tashil dalam hal kemudahan dan kegampangan fi awamirihi dalam segala perintah-perintah agama wa firrahati dan dalam tampak dalam kemudahan Ijtinabi nawahihi wa maharimi Dan juga dalam hal rahah Kemudian tentang kewajiban menjauhi larangan-larangan dan keharaman-keharamannya li'anna nafsa tazku bidzalik karena dengan demikian jiwa itu akan menjadi bersih dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah itu dalam segala keadaan, keadaan sulit ataupun keadaan mudah, menjauhi larangan-larangan Allah dalam segala keadaan, keadaan sulit atau mudah, ya, selalu diberi apa peluang-peluang untuk kita mendapatkan kemudahan-kemudahan agar tetap terikat dengan syariat Allah dalam hal perintah dan larangannya sehingga dengan cara demikian jadilah jiwa itu bersih karenanya Idastuni batil maharimu Apabila seorang itu Menjauhi al-maharim Perkara-perkara haram wasalimat minal wuqu'i fil ma'adim dan apabila dia selamat untuk terjatuh dan kepada dosa-dosa maka zakatin nufusu jiwa akan menjadi bersih wastanatil qulub dan hati-hati akan bersinar karena bersih itu tadi Wana syatatil jawarihu dan anggota badan akan menjadi semangat karena jiwanya sehat ya wa adha'atil wujuh wajah-wajah itu akan bersinar sebagai akar pengaruh dari hati yang bersinar wal sebaliknya wal bilaksi sebaliknya akan kalau orang itu keadaannya sebaliknya maka keadaannya pun akan sebaliknya pula Mata toho al-insanu bil ma'adim Apabila seorang manusia belepotan dengan berbagai dosa dan maksiat waqtarafas sayyiat ala ikhtilafi anwa'iha dan tenggelam di dalam berbagai dosa-dosa sayyiat kejelekan-kejelekan dengan berbagai jenis-jenisnya wa ahlil bidah dan akhirnya hilang larut bersama ahlul bid'ah taghayyatil wujuh wajah wajahnya itu akan rusak wa maridatil qulub hati pun akan sakit berpenyakit hati itu wadana satin nufus jiwa pun akan kotor li'annal ma'asiyata zulmatun bil qulub karena perbuatan maksiat itu kegelapan di dalam hati wafis sudur dan di dada orang itu Wabil wujud dan kegelapan di wajah orang itu Wahunna bil abdan Padahal seluruh anggota badan itu terdapat di badan kita Watta'atu nurun Dan ketaatan kepada syariat itu adalah nur, cahaya Mentaati perintah dan larangannya itu adalah cahaya Wahayah dan ketaatan pada syariat itu adalah kehidupan hati menjadi hidup akal menjadi cemerlang pikiran menjadi tajam cerdas ya wajah penuh dengan sinar dan penuh eh, hidup penuh dengan optimisme itu adalah barokahnya taat kepada syariat Allah Bahiran wa batina Badan itu secara zahir maupun batin akan mempunyai semangat hidup Semangat menatap segala problem hidup menghadapi badai ombak yang sedahsyat apapun si mukmin yang taat kepada Allah itu akan kokoh lebih kokoh dari gunung karang sekalipun fala gharabata ayyakuna dinul islami a'zamu ni'matan wa akbaru minnatan maka tidaklah janggal kalau dikatakan bahwa dinul Islam, agama Islam ini adalah agama nikmatan, kenikmatan yang paling besar. Dan sebagai anugerah Allah yang paling akbar, paling besar. Allah biha ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah muliakan dengan kenikmatan Islam ini umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenikmatan yang membuat orang itu penuh dengan optimisme menatap hidup penuh dengan keyakinan dan ketawakalan kepada Allah kenikmatan yang menciptakan kepribadian-kepribadian kokoh dalam menghadapi hempasan problem hidup. Masya Allah, ini kenikmatan yang besar. Ya, Allah muliakan dengan ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kurus, krempeng Ditakuti oleh musuh-musuh Allah Kenapa? Itulah kewibawaan yang luar biasa Pengaruh dan barokah tak kepada syariat Allah Dan itu kenikmatan yang luar biasa Umat Islam ini menjadi tidak ada harganya Kewibawaan mereka tidak ada ketika mereka meninggalkan ketaatan kepada agama. Maka untuk mengatasi problem kehinaan yang menimpa umat Islam ini ialah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik la yuslihu amra ummah illa bima saluha bihi awaluha tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat ini kecuali dengan perkara yang memperbaiki pendahulunya apa yang memperbaiki pendahulunya mengentaskan mereka dari jahiliyah kepada Islam mengentaskan mereka dari kehinaan jahiliyah kepada kemuliaan dan kewibawaan Islam apa yang mengentaskan mereka al-ilmu wal-amal ketika mereka beriman kepada ilmu dan mempelajarinya, memahaminya dan beramal dengannya, maka Allah angkat derajat mereka ya itu yang memperbaiki mereka wala tadkhul tahtal addi wala taht wala tadkhul tahtal hasri wa amma ni'amid dunya adapun kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa dihitung tidak ada batasnya ya Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Maka dengan turunnya ilmu kitab wa sunnah Masya Allah Menjadi jelas secara ilmiah Mantap segala permasalahan hidup segala iskalat segala keraguan dan kebimbangan terjawab tuntas dengan jelas dan ketika diamalkan ilmu kitab wa sunnah itu Masya Allah akan menjadi hidup hidup baru di dunia ini dan itu adalah gambaran bagi kehidupan di akhirat nah, nah itu problem solving pemecahan problem umat ini yang telah ditawarkan oleh Islam ya, maka siapa yang memilih selain ini fahuwa fil akhirat minal khasirin dia di akhirat termasuk golongan orang yang rugi dia akan banyak berbuat banyak beramal beramal beramal tetapi kalau tidak melalui jalur ini jalur yang dituntunkan oleh Nabi yaitu ilmu kitab wa sunnah wal amal bihima ilmu tentang Al-Quran wa sunnah dan beramal dengan keduanya tanpa jalur ini maka orang berbuat-berbuat untuk mencari pemecahan problem itu adalah amilatan nasibah amalan yang hanya capek saja tidak dapat apa-apa di akhirat sampai di akhirat nol besar amalan yang diliputi dengan berbagai bid'ah-bid'ah kenapa? karena jahil ya tidak mengerti ini beda ini sunnah pokoknya dirasa oleh hati baik maka terus kerjakan apa yang dirasa oleh perasaan tak baik maka berhentilah kalau dalilnya perasaan perasaan perasaan perasaan katanya orang katanya orang katanya orang katanya orang adat adat adat adat maka orang yang demikian ini adalah golongan orang yang merugi ya amilat amilatan amilatun nasibah orang yang beramal tetapi nasibah kata Allah nasibah capek hanya capek Khuruj kemana-mana Ngajak orang ayo ke masjid Ayo ke masjid Setelah di masjid dikasih cerita khurafat Oh si fulan itu khuruj Kemudian dapat sinar dari langit Kemudian dia bisa Begini dan begitu Cerita-cerita khurafat Tidak ada ilmu badannya Tidak ada dalil Minal kitab sunnah dalilnya ialah mimpi mimpi Muhammad Ilyas Al-Kandalawi ya miskin dalil agama pakai mimpi ini bukan agama produk mimpi ini agama adalah wahyu dari Allah wahyu itu ialah kitab sunnah mau melepaskan problem umat dengan mengajak umat ke, keliling ke sana kemari. Wah setelah itu tidak dibekali ilmu hanya diberi semangat untuk percaya sama khurafat-khurafat cerita-cerita para dajjal sufia para tokoh-tokoh sufia pengik yang hanya cerita menjejali umat dengan cerita-cerita bohong khayal mahada ini bukan melepaskan problem umat tetapi menjauhkan umat dan menyibukkan umat dari ilmu ilmu kitab dan sunnah yang harus dipelajari oleh umat ini harus dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan ini duduk jangan huruf dulu duduk belajar innamal ilmu bitta'allum kata Nabi ilmu itu tidak bisa dicapai kecuali dengan belajar duduk belajar jangan buang-buang waktu ke sana kemari duduk dulu belajar timba ilmu setelah itu kamu mendapatkan ilmu tersebut kamu sampaikan kepada umat kemanapun kamu pergi setelah kamu mendapatkan ilmu itu itu adalah Perihidup para sahabat Nabi para salafus salih mereka pergi ke seluruh dunia dengan ilmu setelah mereka dibekali ilmu oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada ilmu laduni itu, ilmu nemu di pinggir jalan nggak ada itu. Ilmu itu harus dipelajari dengan guru yang jelas dengan kitab dari para ulama yang di sana terdapat Al-Quran was Sunnah. Hada huwa kenikmatan yang tidak ada taranya. Wah umat betapa kasihannya umat ini kenikmatan yang sebesar ini mereka abaikan wah umatah Betapa umat ini tersibukkan dengan berbagai beda-beda. Untuk semestinya belajar ilmu kitab wa sunnah Tapi sibuk dengan berbagai beda-beda itu Lari ke sana, lari kemari mencari katanya pemecahan problem umat mengeluh kita ini berpecah kita ini lemah kita ini dihina kita ini dan sebagainya tapi mencari pemecahan dari yang lainnya padahal di hadapan dia ada, ada Alkitab Sunnah yang telah dibuktikan oleh salafus saleh pengamalannya dan pembuktiannya bahwa ilmu ini ketika diamalkan maka akan mengangkat derajat umat ya Masya Allah ya khwana kurang percaya apa lagi itu sahabat Nabi para salafus soleh asalnya ialah Arab-Arab jahiliyah tercerai-berai dalam berbagai kabilah-kabilah kecil besar yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan umat-umat lainnya dilecehkan habis oleh umat-umat lainnya keluar dari peta budaya dunia itu Arab tetapi mereka yang lemah, yang tercerai-berai, yang tidak pernah mau tunduk kepada satu kekuasaan, tiba-tiba mereka menjadi umat yang teratur dalam satu barisan, satu komando. Tiba-tiba mereka menjadi umat yang disiplin, tiba-tiba mereka menjadi umat yang pemberani, Tiba-tiba mereka menjadi umat yang disegani dan ditakuti oleh lawan dan kawan. Dan semua kekuasaan dunia Persia, Romawi dan segalanya tunduk di bawah telapak kaki Arab-Arab itu tadi yang compang camping kelaparan yang kehidupannya sengsara yang tidak mengerti iptek tidak mengerti ilmu pengetahuan dan teknologi sampai untuk menghitung paling banyak mereka tahu hanya bilangan seribu bayangkan betapa rendahnya tingkat iptek mereka yang mengerti huruf dari 100 ribu 100 eh, ribu sahabat itu disebutkan oleh Ibnu Hajar yang bisa baca tulis dari mereka itu hanya kurang lebih 80 orang dari 100 ribu ya bila Allah. betapa rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi mereka ekonominya jangan bicara ekonomi kalau kita makan tiga hari sekali kalau mereka makan tiga hari sekali kita tiga kali sehari mereka makan tiga hari sekali sampai diceritakan Abu Hurairah itu bisa menyimpan perut eh, di di tekuan di tekuan perutnya itu dua ekor kucing kecil untuk menyimpan kucing perut perutnya itu yang empuk ke dalam itu Fukara kebanyakan dari mereka Jangan bicara tentang ekonomi Ya Allah Tetapi tiba-tiba menjadi manusia-manusia Yang ditakuti Karena Alkitab was sunnah Bagaimana ekonominya? Berdatangan sendiri otomatis. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologinya? Datang sendiri otomatis. Hah? Itulah problem solving yang ditawarkan oleh Islam. Pemecahan problem ya yang tuntas tebarkan ilmu ini ke seluruh dunia kalau engkau ingin mengentaskan problem umat Islam atau bangsa Indonesia ini yang mayoritasnya adalah umat Islam tebarkan ilmu ini di seluruh penjuru Nusantara kalau engkau ingin mengentaskan problem di desamu tebarkan ilmu ini di desamu kalau engkau ingin menuntaskan problem ini di keluargamu tegakkan ilmu ini di keluargamu semua akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada para sahabat dan para uh, salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in inilah nikmat Islam yang dilupakan oleh umat mencari pemecahan dari lain-lainnya mencari pemecahan dari demokratisme dengan mendirikan partai ini dan partai itu hak bacok-bacokan untuk demi partai wa musibata ha, sesama umat Islam bacok-bacokan demi partai ha, darahnya demi partai mencari pemecahan dari berbagai beda beda sufiyah mencari pemecahan dari berbagai beda beda hezbiya dan begitulah memang hanya hidayah dan taufik Allah yang akan bisa mengantarkan umat ini kepada kemuliaan dan keagungan. Hidayah dan taufik Allah itu akan memelekkan mata hati seseorang untuk melihat sinar keindahan daripada ilmu kita was sunnah ini. Orang yang ditutup hatinya, mata hatinya oleh Allah, dia tidak melihat ini semua. Keindahan ini semua. Fattakullah, ya Tuhan, Fattakullah, fi qulubikum. Hati-hati, takutlah kamu kepada Allah dalam menjaga hati. Wattakullah, Allah Takutlah kepada Allah dalam menjaga amanah Allah yang Allah anugerahkan pada diri-diri kalian. Ilahuna ya kawan, ada pertanyaan sebelum ditutup? Jangan banyak-banyak. Biar nggak kemarin. Kata penanya tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ada yang mengatakan membaca ketika sholat imam membaca jahat dan ada yang mengatakan diam bagi makmum bagaimana syariatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan dalam hal ini makmum mengikuti bacaan imam di hati jadi lisan tidak ikut bersuara tetapi hati mengikuti bacaan imam ya nah berarti di sini makmum tetap membaca Al-Fatihah dan membaca surat bersama imam mengikuti bacaan imam tetapi di hati. Kemudian kata penanya, apakah dalam sholat jamak jenazah mengangkat tangan ketika takbir hanya sekali saja pada takbir pertama saja? Mengangkat tangan ialah pada semua takbir karena keumuman berita tuntunan mengangkat takbir pada sholat jenazah itu takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat kemudian salam kata penanya ada kasus sepasang suami istri yang Islam dan sudah beranak. Namun kemudian si suami murtad. Bagaimana sikap istri? Beliaunya bimbang. Cerai atau tidak? Bolehkah sang istri mendoakan suaminya yang telah murtad agar kembali kepada Islam? Kalau mendoakan suami untuk kembali kepada Islam itu adalah satu kebaikan. Tetapi ketika suami itu murtad maka wajib hukumnya dipisahkan istri itu dari suami yang murtad tersebut segera mengadukannya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama akan memutuskan untuk dipisahkannya suami dan dari istri itu ya karena kalau tidak demikian hubungan antara keduanya adalah zina dengan suami telah murtad maka gugurlah apa keabsahan nikah tersebut ya jadi wajib untuk istri melaporkannya kepada pengadilan agama untuk segera mendapatkan keputusan uh, perceraian namanya bukan apa perceraian tapi fasah bukan tolak kalau tolak itu sama-sama muslim kemudian tidak bisa melanjutkan rumah tangga itu tolak kalau ini namanya fasah jadi gugur pernikahan itu secara otomatis ya bedanya dengan talak bagaimana kalau talak itu ada masa iddah tiga kali head kalau fasa ini ya, namanya istibrok bukan iddah yaitu memastikan bahwa si istri ini atau bekas istri ini tidak hamil sekali head begitu sudah setelah pasah itu e, ternyata dia head berarti dipastikan itu tidak hamil setelah head baru kemudian nikah dengan pria lain kalau talak kalau itu bukan bain tolak bain tolak tiga kalau bukan tolak tiga itu selama masa iddah bisa kembali kepada nah, istri tersebut si suami itu tanpa adanya pernikahan lagi ya tapi kalau fasak semacam ini karena suaminya murtad maka tidak ada lagi kesempatan kembali kecuali suaminya ini kembali kepada Islam maka harus dinikahkan lagi kalau ingin suami istri ini kembali jadi bukan rujuk tapi nikah lagi memperbarui nikah begitu Kata penanya, bagaimana hukum jihad yang ditentang oleh kepala negara? atau jihad yang terjadi pada suatu negara tanpa diikuti oleh pemberlakuan hukum Allah atau hukum syariah. Ya dilihat dulu jihadnya itu apakah hukum fardu kibaya atau fardu ain. Kalau jihadnya itu fardu kibaya dan negara melarangnya, kepala negara menentangnya ya tidak boleh dilakukan tetapi kalau jihad itu fardu ain dalam bentuk jihad divai, yaitu jihad pembelaan diri ketika darah kaum muslimin sudah ditumpahkan oleh musuh dalam keadaan kepala negara itu tidak menjalankan fungsinya untuk membela rakyatnya bahkan membiarkan rakyatnya itu yaitu muslimin ditumpahkan darahnya tanpa menunggu pelaksanaan hukum Islam dan tanpa mengabaikan larangan atau penentangan penentangan kepala negara maka wajib atas kaum muslimin untuk membela diri ya membela saudaranya yang ditumpahkan darahnya oleh musuh dan negara tidak memberikan pembelaan apa-apa ya jadi kalau dalam kondisi divai pembelaan diri ketika diserang, dibantai oleh musuh, maka kaum muslimin wajib membela dirinya, membela saudaranya, walaupun negara melarang untuk kaum muslimin membela dirinya atau membela saudaranya. Tidak boleh ditaati larangan itu dan harus dilanggar karena kewajiban membela diri dan membela saudaranya yang ditumpahkan darahnya itu adalah fardu ain. Bagaimanakah kedudukan puasa Daud yang bertepatan pada hari-hari puasa sunnah Senin Kemis Apakah yang dia dapat pahala puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau keduanya? Puasa Daud kalau dia niat puasa Daud puasa Senin Kemis kalau dia niat puasa Senin Kemis sesuai dengan niatnya pahala itu jadi puasa Daud itu kadang-kadang bertepatan dengan Senin kadang-kadang bertepatan dengan Kemis kadang-kadang bertepatan dengan Jumat kadang-kadang bertepatan dengan Sabtu dan selanjutnya ya memang namanya sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak itu ya kadang-kadang bertepatan dengan berbagai hari dan itu apa tidak mengapa tetapi niatnya ialah puasa Daud ya. kata penanya Hai al Ustad Apakah dunia Islam perlu gerakan pembaharuan Islam yang kedua setelah yang ke satu? Ternyata dunia Islam malah terpecah-pecah baik firqa, falasifah ataupun ideologi setempat bagaimana ukhuwah Islamnya terwujud hai saudara penanya anda kelihatannya kurang mengerti sejarah pembaharuan di dalam Islam kesimpulan Anda bahwa dengan pembaruan yang pertama ternyata dunia Islam terpecah-pecah itu salah besar dan besar salahnya ya bahwa dengan pembaruan-pembaruan yang terjadi sejak pembaruan pertama di dalam sejarah tajdid ialah Umar bin Abdul Aziz khalifah seorang khalifah dari Bani Umayyah ini pembaru pertama 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi Omar bin Abdul Aziz pembaru pertama dan terus diikuti para imam setelah itu ya. sampai 200 tahun yang lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tampil dan tajdid pembaruan yang yang beliau lakukan meliputi seluruh dunia untuk kembali kepada tauhid untuk memerangi syirik sehingga umat tersadar atau banyak dari umat tersadar dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kemudian setelah 100 tahun setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ialah muncul para pembaru-pembaru berikutnya yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Siddiq Khan, صدق حسن خان Syekh Ahmad Syakir Kemudian setelah beliau-beliau itu para murid-murid beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Syekh uh, Rabi bin Hadi Al-Madkhali Rahimahumullah wa hafizahullah dari beliau-beliau itu yang saya sebutkan ini yang masih hidup sekarang ialah Syekh Rabi setelah sekian banyak para ulama wafat rahimahullah dan tidak pernah adanya pembaharu terus menimbulkan perpecahan itu ya tidak pernah ada dalam sejarah tajdid hai penanya agar anda mengerti tentang masalah ini ya dan terus nanti 100 tahun berikutnya akan muncul ya, para pembaharu